Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu seputar amalan sunnah boleh dibatalkan seketika walaupun dia dengan sengaja membatalkannya. Contohnya antum puasa sunnah diundang orang. Saat itu antum boleh batalkan puasa sunnah dan langsung menerima undangan. Paham ya? Contohnya antum puasa Senin dan Kamis. Ternyata diundang waliman. Antum hadir ke tempat waliman makan enggak masalah. Batal puasanya tidak masalah karena puasa sunnah. Paham ya? Antum contohnya lagi sholat sunnah, Allahu akbar. Ibu antum manggil, "Ya fulan, ya Mahmud." Misalkan dipanggil. Antum jangan langsung sholatnya karena sholat sunnah batalkan sholatnya penuhi panggilan ibu caranya gitu oleh karena itu para ulama ketika membahas kisah siapa itu kisah siapa jurait, itu dianggap keliru jurait, kenapa karena saat itu jurait ini amalan yang dia lakukan amalan sunnah sholat sunnah kenapa ketika dipanggil ibunya kok nggak mau apa memenuhi panggilannya malah lebih mengedepankan sholatnya ya? akhirnya ibunya kan berdoa kejelekan berdoa kejelekan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ibunya terdolimi jadi kalau antum sholat sunnah di rumah misalkan lagi sholat witir lah atau sholat malam atau sholat sunnah lah. Allahu Akbar. Ibu antum manggil. Ya Mahmud, ya Fulan, ya Humaid, ya Hamid misalkan dipanggil. Langsung antum batalkan. Langsung menuju ke lokasi yang dia memanggil tadi itu. Faham maksudnya ya? Ewana ambarakallahu fikum. Karena amalan sunnah. Jelas, wadih ini permasalahan yang akan kita bahas. Antum puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Diundang makan, walimahan. Nah, barakallahu fikum antum hadir di situ makan batalkan puasa enggak masalah karena puasa sunnah paham ya nah barakallahu fikum karena puasa puasa sunnah karena puasa sunnah kalau puasa wajib puasa Ramadan atau yang semisalnya baru di situ nanti apa antum tidak diperkenankan untuk membatalkan dengan sengaja kecuali ada udur yang syar'i seperti safar, sakit atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Apa? Biar yang belakang kedengarannya. Na'am barakallahu fikum. Mafhum soal ini? Kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah 45 54 afan. Wa nafla jawiz qat'ahu ma lam yaqa' hajan wa umratan faqat'uhu imtana. Artinya apa? Amalan sunnah diperbolehkan untuk memutusnya malam yaqa' selama belum terjadi. Bahkan eh, malamnya kok selama perbuatan tersebut bukan terjadi pada hajan wa umratan. Haji dan umrah. Kalau haji dan umrah kemarin bagaimana? Lanjutkan. Paham ya? Karena ritual itu kan nggak mungkin diulang dari awal. Paham ya? Lanjutkan nggak mungkin diulang dari awal. Kalau mengulangi kan jauh. Contohnya antum posisinya meninggalkan amalan sunnah eh, ketika haji. Ada yang mutarwiyah tanggal 8 hijjah. Ada Yomul Arafah tanggal 9 hijjah. Kalau antum kebal kebablasan sampai tanggal 10, mungkin nggak ngulangi lagi tanggal 8? Mungkin nggak? Enggak mungkin, tapi tahun depan kalau mungkin tahun depan, tapi saat itu enggak mungkin. Nah, kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Na barakallahu fikum." Apa? Kita lihat syarahnya. Qawlu wa naqla 'ala nasab di nasab itu wa naqla. li'anna al-mashghul fi'il talab karena yang disibukkan itu fi'il talab ini nanti dalam mutamimah masuk dalam bab istighal jurumiyah belum pernah kenalan antum di mutamimah ada bab istighal Nanti di kotor nada juga ada babul istighal. Di alfiyah juga ada babul istighal. Wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Misaluhul marhunu wal musabbanu. Jadi kalau suatu isim itu disibukkan dengan suatu amil, itu enggak boleh dia disibukkan yang lainnya itu. Kalau dia sudah sebagai maf'ul untuk fi'il itu, maka enggak boleh fi'il yang ikut campur. Sini, wa nafla mansub itu mansub. Li'anal mashghul fi'il talab karena yang disibukkan itu adalah fi'il talab. Jawiz Wajawaz an-nafla. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena ada kata lewat kan yang fiil yang sebutkan itu namanya apa? mufassir. Yang dihilangkan namanya mufassar anhu. Nah, kita lihat wa idza kana al-mashghul fi'l talab fa innahu yatarajja an-nasb. Kalau ya disebutkan dengan dengan apa? Dengan isim tersebut adalah fi'il talab berarti dia yang rajih dan nasab. Karena fi'il talab kan menuntut untuk nasab setelahnya. Ya enggak? Idrib Zaidan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum kul ruzdan, ya enggak? Nah, jawiz wan jawiz an-nafla. Paham ya? Seperti itu, na'am. Jawiz na'am qat'ahu ay syar'an. Maksudnya bagaimana? Boleh memutuskan amalan sunnah secara syariat. Wa dalil ala jawazi qat'in nafl, dalil yang menunjukkan diperbolehkannya memutus amalan sunnah. Paham belum? Amalan sunnah maksudnya dia lakukan salat sunnah diputus, belum selesai padahal Puasa sunnah kok diputus kok sudah dibatalkan kok makan padahal belum belum saatnya buka. Nah, itu diperbolehkan. Kita lihat dalilnya mana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala dzata yaumin ala ahli. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah keluarganya, salah satu keluarganya. Faqalu, maksudnya ahli ini keluarganya masih istrinya. Faqalu kemudian mereka berkata kepada Rasulullah SAW, Fakalulah, innahu uhdiyalana haisun. Sesungguhnya aku diberi hadiah hais. Apa itu hais? wahwa tamr al-makhlut bis-saman wad awil akid. Masyaallah. Hais itu semacam makanan orang Arab, kurma dicampur dengan saman. Saman itu nah barakallahu fikum e, minyak. Banyak minyak saman. Minyak saman itu antum tahu anu? Tahu apa barakallahu fikum yang biasa ada di onde-onde itu loh, yang kayak wijen. Paham ya? Saman itu minyak wijen itu. Nah, minyaknya itu bagus sekali kalau di Yaman sana dipakai untuk apa? untuk istilahnya campuran makanan semacam nah barakallahu fikum nah bubur itu ya ewan ini bubur kurma dicampur dengan samun tahun tepung daging awil akid akid itu campuran potongan-potongan ayam dikit paham ya nah eh, barakallahu fikum ada semacam um, antum tahu keju ya semacam keju itu juga itu nanti makanan Arab itu ma'ruf sekali hari ini, kemudian setelah mengatakan ini eh, tunjukkan kepadaku atau datangkan kepadaku eh, barang tersebut tunjukkan kepadaku atau datangkan kepadaku asbah asbahtu saiman sungguh aku pagi hari ini lagi puasa kalau minhu tapi ternyata Rasulullah makan darinya puasa sunnah dibatalkan enggak masalah paham ya contohnya antum bang lagi puasa Dawud diundang makan walimahan atau boleh batalkan enggak boleh sengaja padahal boleh enggak masalah enggak ada dosa di situ karena apa karena termasuk apa? Amalan sunnah puasanya puasa sunnah. Nah, barakallahu fikum Ayo enam. Kita lihat sini. ikhwan fi din dan wa wa habibakumullah jami'an. Kita lihat sini barakallahu fikum apa kata beliau? Wa hadha shaumu naqlin fadalla dhalika ala jawaz qat'in nafl. adalah puasa sunnah, maka ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkannya apa? Memutus nah barakallahu fikum amalan amalan sunnah nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa nuqish hadzal istidlal bi annahu yuhtamal anna qawlahu. Sekarang pendalilan ini kita nam adakan munaqasyah, kita bahas kembali. Benar enggak pendalilan ini? Paham ya? Kita lihat lagi. Benar atau tidak pendalilan ini kita lihat kata beliau wa nuqish dan kita nan barakallahu fikum adakan munaqasyah kembali, kita bicarakan kembali mengenai pendalilan ini bahwasanya yuhtamal dikemungkinkan annahu qawlahu anna qawlahu asbah asbahtu sa'iman mungkin saja ucapan Rasulullah asbahtu sa'iman aku pagi hari pagi hari ini saiman maksud menahan bukan puasa cuma menahan makan karena belum ada makanan itu mungkin kan arti arti apa asyam apa asom artinya secara bahasa imsak kan menahan kan menahan annahu kana sa'iman an ta'am maksudnya beliau itu menahan dari makanan ai anna shaumahu saumun lughawi puasa beliau itu puasa secara bahasa walaysa shauman syar'iyyan bukan puasa syar'i i. Sehingga kalau bukan puasa syar'i, nah barakallahu fikum otomatis membatalkan kapan saja tidak masalah. batalkan kapan saja tidak masalah kalau puasa nam lughawi, puasa yang artinya menahan. Paham Karena terkadang ada orang kan, nah barakallahu fikum antum puasa enggak? Puasa. Kok makan? Ya puasa kan menurut dia apa-apa kersa. Paham ya? Apa-apa mau gitu ya, bahasanya opo-opo kersa, poso. Poso itu opo-opo kersa. Jadi apa saja mau dia. Nah, itu menurut orang-orang awam gitu seperti itu ya. Allah musta'an. Kesimpulannya, Puasa secara bahasa apa? Imsak, menahan. Menahan itu umum. Menahan makan, menahan minum. Barakallahu fikum itu juga termasuk apa? Termasuk makna daripada puasa. Eh, wa na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa ujiba an dzalik dijawab sekarang. Jadi ini ihtimal pertama ya. Ihtimal pertama ketika Rasulullah mengatakan aku pagi hari ini puasa itu masih menahan. Menahan makan aja, bukan puasa beneran. Bukan puasa secara syar'i. Paham ya? Bukan puasa secara syar'i tapi menahan, menahan makan. Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Wa uziba an dzalik sekarang ihtimal tersebut, kemungkinan tersebut dijawab bi anna shauma idza utliqa fi syara' fal murad bihi as-siyam syar'i. Jawabannya sekarang. Sekarang lafaz siyam itu kalau diitlakan tidak ada korinah yang lain diitlakan. antum puasa enggak? Puasa. Yang diinginkan dengan puasa tersebut adalah puasa syar'i. Paham Ya akhi antum saya enggak? Ya saya Yang diinginkan dengan saim apa itu? Puasa yang syar'i, bukan menahan. Bukan menahan secara bahasa ya. Li'anna haqiqatal kalam takunu bihasbi hal natiq bihi. Karena hakikat suatu ucapan, realita kenyataan suatu ucapan itu terjadi tergantung dengan keadaan orang yang mengucapkannya. Oh ya? Tergantung dengan orang yang mengucapkannya. Nah, Faham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana tadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kalau diitlakkan lafaz siam atau saum itu yang diinginkan dengan adalah apa? Puasa secara syar'i. Mahum soal ini, Bang? Ayo na'am. Kata beliau faida fi syara' fa innahu yuhmal 'ala al-ma'na syar'i. Apabila datang dalam syariat maka dibawa kepada makna syar'i. Puasa ya puasa beneran gitu loh. Menahan dari kapan? Mulai dari kapan menahannya? Mulai dari terbitnya apa? Fajar sampai terbenamnya matahari. Syar'i namanya. Fa idza jaa fi kalami ahli lughah, tapi kalau datang menurut ucapan ahli lughah ahli bahasa, fa innahu yuhmal 'ala al-ma'na lughawi, maka dibawa kepada makna secara bahasa. Kan dari terlewati, hakikat ada tiga. Ingat enggak dulu ketika belajar usul awal-awal itu, hakikat ada berapa, Abdurrahman? Ada tiga, hakikat urfiyah, lughawiyah, syar'iyyah. Ingat-ingat. Ingat enggak antum? Sudah ingat? Sudah ingat belum? Sudah ingat belum? Sudah ingat antum? Sudah ingat belum? Ada tiga kemarin yang sudah kita lewati di Al-Usul Usul waktu itu. Kemudian juga dilewati lagi dalam syarah Mandumal warokat itu ya. Syarah Nadul warokat, sudah kita lewati juga. Hakikat ada tiga. Hakikat urfiyah, hakikat secara urf tradisi atau adat. Yang kedua, hakikat apa? Hakikat lughawiyah secara bahasa. Yang ketiga, hakikat apa? Syar'iyah. Hakikat secara apa? Secara Nah barakallahu fikum syar syar syariat. Nah barakallahu fikum. Ayo eh, na'am. Kita lihat sini. Walakin qala ulama, tetapi kan para ulama berkata, innahu yukrah an yaqta'an nafl illa li gharatin sahih. Bahwasanya makruh memutus amalan sunnah, amalan puasa sunnah atau salat sunnah kalau diputus, itu hukumnya makruh. Kalau disengaja makruh kecuali li gharatin sahih. Apa gharat itu? Qasdin. Kecuali untuk tujuan yang benar. Misal an min mafdulin ila afdal aw nahdzalik. Seperti mau berpindah dari amalan yang kurang afdal menuju amalan yang lebih afdal. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kesimpulannya kesimpulannya bahwasanya amalan sunnah seperti sholat sunnah atau puasa sunnah kalau diputus secara sengaja tanpa sebab itu makruh hukumnya. Tapi kalau dengan sebab tamu ya, dengan sebab yang sahih Nah, barakallahu fiikum diperbolehkan. Seperti contohnya apa? Berpindah dari amalan yang kurang abdul menuju yang abdul. Contohnya sholat sunnah. sholat sunnah dua rakaat sebelum isya misalkan atau sebelum maghrib misalkan. Ternyata ketika anda dapat satu rakaat, Allahu akbar, sudah dikumandangkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Antum langsung lanjutkan atau dibatalkan? Batalkan. Membatalkan amalan sunnah menuju amalan yang lebih afdal itu wajib. Faham? Contohnya ini. Faham jelas? Husain? Ayo na'am. Contoh yang lain. Antum puasa Senin Kamis. Ternyata apa? Ternyata ketika puasa Senin tersebut tanggal 1 Ramadan gitu loh. Paham ya? Antum batalkan puasa Seninnya tersebut, langsung berpindah menuju ke arah puasa yang wajib. Itu berpindah namanya. Paham ya? Jadi batalkan yang sunnah tadi itu. Itu contoh yang lain juga ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa dzalika li'anna qat'ahu biduni gharadin sahih fihi syai'un min al-i'rad an ibadatillah wa ta'atillah. Benar. Yang demikian itu dikarenakan memutuskan amalan sunnah tanpa tujuan yang syar'i, tanpa tujuan yang benar, ada sesuatu bentuk berpaling dari beribadah kepada Allah dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. la hadzal hadits laqulna inna man syara'a fil nafl wajib alaihi itmam. Inna man syara'a fil nafl wajib alaihi itmam. Artinya apa? Kalau seandainya bukan karena hadis ini, sesungguhnya barang siapa yang syara'a itu bada artinya. Syara'a artinya bada artinya itu ya Barang siapa yang memulai amal sunnah maka wajib alaihi itmam, wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Eh, di dalam al-mutamimah nanti disebutkan namanya afal syuru'. Afal syuru' itu fiil-fiil yang maknanya bada'a. Paham ya? Eh, seperti syara'a artinya bada'a. Paham ya? Akhadha yatakallam, bada'a yatakallam. Itu nanti akan kita lewati dalam kitab Al-Mutamimah atau kitab yang berikutnya. Naam. Kata beliau, "Li'anna syuru'ahu fil ibadah" yusbih an-nadr min ba'dil wujuh. Dikarenakan perbuatan dia memulai suatu ibadah itu mirip dengan nadar. Mirip dengan nadar pada sebagian apa? Pada sebagian sisi. Karena dia sudah mengawali gitu ya, mengawali ibadah itu ya harus lanjutkan, selesaikan, sempurnakan. Faham maksudnya ini? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena mirip dengan sebagian nadar tadi itu ka'annahu dakhala fiha multaziman an yakuma biha kamilah seakan-akan dia masuk dalam amalan sunnah tersebut multaziman dalam keadaan dia mengharuskan dirinya untuk menegakkan dan, melaksanakan secara sempurna ya enggak ketika antum salat sunnah Allahu akbar itu seakan-akan antum kan sudah berpikiran sempurnakan salatnya ya enggak sehingga keinginan itu mirip dengan nadar gitu loh ya namanya nazar ditunaikan atau tidak ayo na'am Barakallahu fikum Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim mengenai nazar apa? Nah, barakallahu fikum wal yufu nudurahum dan hendaknya mereka apa? menunaikan nazar-nazar mereka. Kemudian juga apa? firman Allah taala yang lainnya pujian mengenai orang yang menunaikan nazar. Hah? Apa lagi? Dalam surat Al-Insan itu apa? Yufuna bin nadri. Paham ya? Nah, mereka itu menunaikan nadar. Jadi nadar itu ya nadar itu kan artinya apa sih nadar itu? Orang itu mengharuskan sesuatu amalan untuk dirinya yang syariat tidak mengharuskan. Itu nadar namanya. Oleh karena itu nadar hukum asalnya apa? Mak makruh mengawali nadar. Tapi kalau sudah bernadar, lihat nadarnya. Nadar yang taat atau nadar maksiat. Kalau nadar maksiat wajib dia bertobat, tidak boleh menunaikannya. Aku bernadar, nanti kalau pekan ini sembuh penyakitku aku akan nyembelih babi misalkan. Wah, ngeri kan ekstrim nadarnya. Nah, haram nggak babi? Haram. Nadar maksiat atau bukan ini? Maksiat ternyata pekan itu sembuh beneran. Nah, wajib nggak menunaikan nadar ini? Nggak wajib karena nadar maksiat cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nadar taat, aku bernadar nanti kalau pekan ini anak sembuh dari penyakit vertigo misalkan, penyakit pusing kepalanya yang muter-muter itu vertigo, Am ya? Aku akan apa? Menyembelih sapi. Kemudian tak bagikan untuk tetangga-tetangga dekat rumah. Ternyata sembuh pekan itu. Ya udah, tunaikan nadarnya, nadar syar'i. Nadar yang taat di situ. Paham ya? Sapi kan halal, sembelih sapinya bagikan untuk tetangga. Paham ya? Cuman nadar ini kenapa sih kok para ulama mengatakan makruh kenapa? Karena seringnya nadar ini muncul dari orang-orang pelit. Muncul dari orang-orang apa, Bang? Orang-orang pelit. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Paham ya? Hanya saja nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Karena ada syaratnya gitu loh. Kalau sembuh seperti ini, ada embel-embelnya gitu loh. Paham Nanti kalau aku tahun ini bisa haji, aku akan nyembelih sapi. Ternyata bisa haji enggak jadi nyembelih. Paham belum? Jadi kalau orang yang enggak pelit itu kapan sedekah ada bismillah gitu loh, yang enggak perlu pakai nadar-nadaran. Nah, mahum soal ini? Ihsan mahum? Abdul Aziz, ayo na'am. Kita lanjutkan lagi. Apa kata beliau di sini? Wa min amsilati hadhil qaidah termasuk contoh kaidah ini fi berkaitan masalah amalan as-shalah, peramalan salat, rajulun dakhala yusalli nafilah. Ada orang masuk salat sunnah. Wa fi athna'is shalah qata'aha. Di pertengahan salat dia memutuskan salat tersebut. Nah, barakallahu fiikum ya. Ada orang salat sunnah, di pertengahan salat sunnah dia memutuskan nah barakallahu fiikum salat sunnah tersebut. Nah, kullahu kita katakan kepada orang tersebut arbut Nah, barakallahu fikum kita katakan arbut tadi orang tersebut yajuz, boleh. Lakin yukrah illa li ghairin sahih. Bolehnya boleh, cuman makruh. Paham ya? Yukrah dibenci, dimakruhkan illa li ghairin sahih kecuali karena tujuan yang benar. Tujuan yang sahih. Seperti tadi itu ya, berpindah dari amalan yang nah barakallahu fikum memiliki keutamaan menuju ke yang lebih utama lagi. Paham ya? Amalan sunnah menuju yang wajib. Mafhum soal ini? eh hamzah mafhum? Ayo eh, na'am. Kita lanjutkan lagi. Al-wudu berkaitan masalah wudu. Syara'a yatawadda tajdidan. Dia memulai wudu tajdid apa tajdid? Memperbarui wudu. Belum batal dia. Jadi kalau ketika, ketika antum belum batal kok wudu lagi enggak masalah namanya tajdid namanya. Tajdid. Jaddada yujaddidu tajdidan memperbarui wudu. Faham maksudnya ini? Kita lihat. Summa badalahu an la yatim fa innahu yajuz. Kemudian dia baru sadar wah tadi anu udah wudu ngapain wudu lagi enggak sempurnakan sama dia enggak masalah kenapa enggak masalah karena tajdid hukumnya apa nafil hukumnya apa sunnah mandub paham ya mustahab enggak sampai wajib sehingga wudu yang kedua tadi itu enggak perlu sempurna pun enggak masalah mahfum soalnya Abdullah Maaf, maaf. ayo nah perhatikan baik-baik ini ya lakin yukrah li ghairi li ghairi kharadin sahih tapi dimakruhkan Nah barakallahu fikum kalau tanpa tujuan yang benar, tanpa alasan yang syar'i. Ewanam. Eh, Kadzalika arada an yatawadda li yaqra'ul Qur'an. Contoh yang lain, orang wudu untuk baca Al-Qur'an. Sekarang wudu itu apakah disyaratkan? Apa baca Al-Qur'an syaratnya wudu? Syaratnya atau bukan? Enggak, bukan syarat ya, bukan syarat. Nah ini ada orang wudu untuk baca Al-Qur'an. Wa qira'atul Qur'an yusannaha al-wudu membaca Al-Qur'an itu mustahab kalau dia wudu terlebih dahulu. Duna masul mushaf, tanpa menyentuh mushaf. Ini pendapat yang dikuatkan tapi ya. Tanpa menyentuh mushaf, jibulahul wudu, maka wajib bagi dia untuk wudu. Paham, paham maksudnya ini? Maksudnya gini, ulangi lagi terjemahannya biar tambah jelas. Contoh yang lain seperti itu pula orang yang wudu hendak membaca Al-Qur'an. Paham ya? Jadi wudu untuk baca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an disunnahkan untuk wudu. Paham ya? Kalau mau wudu bagus amalan sunnah duna masil mushaf kecuali duna katanya kecuali ya anda bilang anda tadi bilang apa tadi selain atau itu enggak tepat kecuali kecuali menyentuh mushaf maka wajib bagi dia wudu ini pendapat yang beliau kuatkan pendapat yang rajih yang kuat oleh siapa asy Muhammad bin Hizam dan juga Asy-Syaikh Abdullah Daryani wafaqahullah bahwasanya boleh bagi orang yang tidak di atas taharah menyentuh mushaf perempuan haid tafadhal Perempuan junub, laki-laki junub tidak masalah menyentuh mushaf. Itu pendapat yang rajih. Sampai-sampai asy Abdullah Al-Riyani wafaqahullah beliau punya karya. Karangan kitab tipis membahas masalah seputar itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah judulnya Al-Faid. Kami Al-Faid hukum mengenai apa? Perempuan yang eh, perempuan atau orang yang junub atau perempuan yang haid megang mushaf. Hukumnya boleh. Itu pendapat yang rajih. Jumhur ulama mengatakan enggak boleh karena berdalilkan dengan hadis yang lemah. Dasarnya lemah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah di dalam kitab beliau apa? Nam Fathul Alam terhadap syarah Bulughul Maram, terhadap matan kitab Bulughul Maram. Mahum salah? Ayo enam. Kesimpulannya ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih al Kalau mau megang Al-Qur'an wajib wudu. Belum. Jadi kalau antum enggak wudu, batal atau lagi junub atau perempuan haid enggak boleh megang Al-Qur'an. Ini pendapat beliau ya. Tapi yang rajih boleh enggak tadi? Boleh. 6 badalah badalahu bi asna'il wudu, kemudian nampak pada orang tersebut di pertengahan wudu an ya'dil anhu untuk berpaling darinya. Paham ya? Berpaling dari wudu tersebut. Fala ba'sa, ini enggak masalah, lakin yukrah li ghairi ghadin sahih. Lakin yukrah li ghairi gharadin sahih, tapi dimakruhkan kalau tanpa tujuan yang benar. Lima fi dzalika min al-i'rad ta'ala ba'da at-talabbus biha. Dikarenakan apa? ada bentuk i'rad berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Ba'da atalabbus biha. Setelah dia na barakallahu fikum melakukan wudu tadi kenapa enggak sempurnakan? Faham maksudnya? Jadi kesimpulannya amalan-amalan sunnah boleh dia memutuskan di pertengahan amalan tersebut kalau ada tujuan yang sahih itu kesimpulannya udah. Kalau tidak ada tujuan yang sahih, apa hukumnya tadi? Makruh. Hukumnya makruh. Mafhum salah Abdullah? Mafhum? Mafhum salah? Eh, mana? perhatikan baik-baik. Naam. Afan al Ya, nampak sedikit wajahnya wa na'am. Ayo, jazakumullah khairah. Kita lihat sini. Mas'alatun permasalahan satu lagi ya, permasalahan yang baru man qata'an nafl li udrin aw li udrin hal yusabu ala ma fa'alahu qabla qat'ih penting orang yang memutuskan amalan sunnah karena alasan atau bukan karena alasan karena ada alasan atau karena tidak ada alasan apakah dia dapat pahala sebelum dia memutuskan ini permasalahannya anak ulangi permasalahannya orang yang memutuskan amalan sunnah dikarenakan sebab atau bukan karena sebab maksudnya karena ada sebab atau karena tidak ada sebab Apakah dapat pahala ketika sebelum memutuskan? Paham belum? Contohnya antum salat sunnah, Allahu akbar. Setelah itu terpanggil ibu antum, "Ya fulan, ya Mahmud" misalkan. Namanya Mahmud misalkan ya. Dia langsung langsung langsung memenuhi panggilan ibunya. "Labbaik ya ummi" misalkan. Lagi dapat satu rokaat itu, dibatalkan sama dia. Dapat pahala enggak satu rokaat yang sebelum dia putuskan tadi itu? Itu pertanyaannya. Jawabannya wal jawab, jawabannya Annaqul kita katakan in kana li'udrin usib. Kalau dia membatalkan amalan sunnah tersebut karena ada sebab udur seperti dipanggil ibunya dan semisal usib dia dapat pahala, diberi pahala. Wa na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Wa na'am, dia akan diberi pahala karena ada udur. Nah, kita lihat wa in kana li kalau dia itu membatalkan tanpa udur, tanpa alasan, fahuwa mahallun ta, mahallu taraddudin. Ini tempat yang masih apa? dipertimbangkan. Amlum, taraddud dipertimbangkan dapat atau enggak itu loh. Qad yuqal in qata'ahu iyyahu bila udrin udulun anhu aslan. Bisa dikatakan jika dia memutuskan amalan sunat tersebut tanpa sebab, nah barakallahu fikum berarti dia kan berpaling dari amalan tersebut secara secara asalnya. Wa qad yuqal madama fihi rukhsah ada juga yang mengatakan selama dia ada keringanan rukhsah situ, keringanan Nam fayusab ala faal. Maka dia tetap pendapatan pahala terhadap apa yang dia kerjakan sebelum dia memutuskan amalan sunnah tersebut. Mahum soal ini Abdullah Mahum. Eh, na'am. Kata beliau wakat yufarraq bayi ma yumkin bina'u ba'dihi ala ba'd wa ma la yumkin. Dan sungguh sebagian ada yang apa? Nah, yufarik berarti kembali ke orangnya ya. Sebagian ada yang membedakan antara yang mungkinkan untuk apa? Membangun sebagiannya atau sebagiannya atau sebagian yang lain dan wa ma dan amalan yang tidak mungkin dibangun lagi dengan disambung atau dengan amalan yang berikutnya. Ada yang bahas seperti itu. Kesimpulannya kembali ke kaidah yang kami sebutkan tadi itu, kalau ada udur insya insyaallah yujar. Tapi kalau tidak ada udur barakallahu fikum menyengaja membatalkan makruh hukumnya. Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Ada penyebab berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.